إلى غير ذلك ها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <clears throat> وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مشابها مشابها المسلم أهلها فيتفكه الذي من الذنب من الذنب والمقت والخفة ما يتفكه إلا بصفات ذميمة وتعرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن وجه عن وجه عن وجه الله ونذيره متبدل Nah. Dan eh, ayat-ayat uh, yang lain yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dan ayat-ayat yang lain yaitu ayat-ayat At-Tanzil Al-Karim, Al-Quran yang mulia. itu ayat-ayat yang mengandung celaan kepada orang Yahudi karena karena perbuatan mereka yang menyelewengkan firman Allah. Sisi pendalilan dari ayat-ayat ini adalah adalah di sini terdapat tahdir peringatan pada kaum muslimin supaya tidak menempuh jalan orang-orang Yahudi. Dan pasti kaum muslimin jika mencari makna Bukan makna zahirnat Tanpa Faktor yang membolehkan Fa'ina maka mereka Berarti Menyelawengkan firman Allah dan Perkataan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam An-mawati'ihi dari makna yang tepat Maka sifat-sifat terpuji disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah bilhati alaiha dalam rangka memotivasi agar orang bersifat dengan sifatnya dan agar kaum muslimin menadani para pelakunya bagaimana sifat tercela disebutkan dalam rangka melarang dan dalam rangka supaya kita mufassalah meninggalkan eh, pemiliknya dan supaya kita dan supaya seorang muslim tidak menyerupai orang-orangnya maka akan tertuju kepada celaan amarah dan hukuman yang tertuju kepada zawi sifat orang yang memiliki sifat yang tercela dan menyelainkan firman Allah dan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari maknanya aladhi wa zahiruhu yaitu makna zahirnya yang tertangkap kepada eh, ke tertangkap pada benar indah itlaq ketika disebutkan maka ada sifat yang tercela jalan yang sangat kecil dan tidak akan melampaui batas terhadap firman Allah Azza wa Jal dengan menyelewengkannya. Ya, sana. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره وقد خاطبنا خاطبنا وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لا لاختلفت لاختلفت الآراء وتفرقت تفرقت الأمة شرح وأقول الله سبحانه وتعالى خاطبنا بكلامه الذي أنزله علينا باللسان العربي المبين وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاطبنا بلسان عربي مبين فالمتكلم في هذه النصوص سواء الرب جل وعلا سواء الرب آه، سواء الرب جل وعلا في كتابه هو أعلم بنفسه من خلقه فوجب تكريمه lama auda'ahu lima lima auda'ahu auda'ahu auda'ahu fi kitabihi min sifatihi wa asma'ihi wa jami'i ahkamihi wa qabulu wa qabulu wa qabuli wa qabuli dzalika wa ihtiyadi lahu wa kadzalika nabiyuhu wa kadzalika nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam huwa a'lamun nasi billahi azza wa jalla fa wajaba taslimu lima sahha min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ahkami eh, fil ahkami amatan wa sifati khasatan. Nah. Ada dalil akal karena eh, orang yang menyampaikan nas-nas ini tentu lebih tahu tentang maksudnya daripada yang lain. Waqad khatabana bilisanil arabil mubin dan Allah telah berbicara pada kita dengan menggunakan bahasa Arab yang nyata. Maka wajib kita menerima ya, khitab Allah tersebut ala zahirihi sebagaimana makna zahirnya. Jika tidak maka batil arak saya akan terdapat beragam pendapat dan umat akan terpecah belah. Ini adalah kaidah berbicara secara umum. Ya, jika seorang itu menggunakan bahasa Indonesia, ya, maka akan kita maknai apa yang dia katakan dengan makna bahir berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan seterusnya. Adapun e, jika kita menolak makna bahir dan masing-masing bikin makna sendiri-sendiri, maka kacau tidak ada komunikasi maka tidak akan terjadi komunikasi yang baik komunikasi berjalan dengan baik manakala orang memahami perkataan menurut kaidah bahasa yang dipakai oleh masing-masing pengguna perkataan tersebut. E, penjelasannya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kita dengan firman yang Allah turunkan pada kita dengan menggunakan bahasa Arab yang nyata. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara kita dengan bahasa Arab yang nyata. Maka zat atau orang yang berbicara mutakalim menyampaikan di hati nusus nas-nas ini baik dia adalah Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran wa'ala tentu dia lebih tahu e, tentang dirinya daripada makhluknya maka kita wajib pasrah lima auda'ahu dengan apa yang Allah letakkan dalam kitabnya berupa sifat, nama dan semua hukum-hukumnya wajib pasrah, menerima dan patuh demikian pula Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mengenal Allah Azza wa Jal maka wajib pasrah terhadap hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan berbagai hukum agama secara umum dan sifat-sifat Allah secara khusus. Wibit. Wa ma wa abda. Wa ma arwa wa Saya pun Islam ini tidak tahu Allah وهو يقرر وجوب قبول ما أثبته الله بنفسه على ألسنة على ألسنة رسوله إذ قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيل Kila. قيل وأحسن حديثا min khalqihi thumma rasuluhu thumma rasuluhu sadiquna usad masdukuna بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه وصفه بالمخالفون به المخالفون به المخالفون للرسل والسلام على المرسلين بسلامة ما nafsi النقص من النقص من النقص والعيب Nah, betapa indahnya dan betapa indahnya apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika beliau menjelaskan wajibnya menerima apa yang Allah tetapkan untuk dirinya melalui para Rasulnya. Iskal Ibn Taimiyah mengatakan, fa'idah maka Allah itu lebih mengetahui tentang dirinya dan katanya itu lebih benar dan ucapannya itu lebih baik daripada makhluknya kemudian setelah itu adalah para utusan yang merupakan orang-orang yang berkata benar masdukun orang yang mendapatkan berita yang benar masdukun orang yang mendapatkan berita yang benar bukan orang yang dibenarkan sebagian orang menerjemahkan mas dukun dengan dibenarkan dan ini keliru. Mas dukun artinya orang yang mendapatkan berita yang benar, berita wahyu. Berbeda dengan orang-orang yang berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu Allah katakan, Masuci Rabbimu, pemilik kemuliaan dari sifat-sifat yang mereka tetapkan dan keselamatan untuk para utusan dan segala puji mila Allah Arab semesta alam. Fasabtaha nafsahu maka Allah sucikan dirinya dari sifat yang diberikan oleh orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul dan Allah memberikan keselamatan bagi para utusan karena selamatnya apa yang mereka ucapkan dari kekurangan dan aib terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka wassalamun ala mursalin di sini kata Syekhul Islam adalah al-jaza' min jinsil amal. Karena para rasul itu beramal dalam bentuk menetapkan sifat bagi Allah, sifat yang salamah, yang e, bebas dari kekurangan, maka mereka berhak dan layak untuk mendapatkan doa keselamatan. Kemudian kaidah ketiga iman. nusus susu sifat itu kita ketahui dari satu sisi dan tidak kita ketahui dari sisi yang lain. Kalau dilihat dari ketimbang dari sisi makna, maka makna bahir itu diketahui. Kalau dilihat dari sisi kefiah, bentuk real dari sifat, alati halaiha yang dimiliki oleh Eh, Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak tahu. dari halnya adalah asma wal aqlu wahyu dan akal. Eh, penjelasannya aku katakan dari eh, dalil sifat itu menunjukkan dua hal, dua poin. Yang pertama adalah satu yang kita ketahui, yang kedua tidak kita ketahui. Kita tidak mengetahuinya karena dia adalah termasuk ilmu gaib yang Allah simpan. Soal awal maka yang diketahui adalah makna nusus sifat. Jika anda mau katakanlah makna sifat, maka makna sifat itu diketahui. Para ulama salaf pun telah membicarakan dan mereka menjelaskannya kepada manusia ketika dibutuhkan. Contohnya adalah Eh, Riyad yang mengatakan bahasanya Allah itu di langit dan Allah di atas arsnya. maka salah memahami sifat al-ulu ya, sifat bahasanya Allah di atas sana dan sebenarnya Allah itu di atas seluruh makhluknya Kemudian yang lain adalah sifat turun Dapat hadis yang sahih dari Nabi SAW Dari hadis Abu Hurairah dan yang lainnya Rob kita turun ke langit dunia pada saat malam tinggal tersisa sepertiga yang terakhir. Maka maknanya dalam bahasa Arab yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah bentuk real dari sifat. Maka salah beriman bahasanya semua sifat Allah memiliki bentuk real yaitu bentuk yang laikah layak dengan keagungan Allah Jalla wa'ala akan tapi bentuk ini tidaklah dibicarakan oleh salah. oleh karena itu maka dia tidak diketahui Bagaimana kok bisa tidak diketahui? Jawabannya karena Allah tidak menceritakan pada kita dalam Al-Quran. Jadi karena Nabi tidak cerita. Wa mahada sabiluhu minal ahkam dan hukum-hukum yang jenisnya semacam ini maka kita wajib pasrah beriman dan yakin itu benar dan menahan mulut untuk membicarakannya wahyu wa ayu ilmahu ifawadu wa ifawadu ilmuhu ilaihi ilmuha wa ifawadu ilmuha ilaihi dan kewajiban kita di samping pasrah beriman yakin itu benar menahan mulut untuk tidak membicarakannya adalah kita pasrahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala maka dari sini kita katakan jawaban kepada orang yang bertanya apakah nusus sifat itu ayat termasuk ayat mutasabih maka kami katakan tidak bukan termasuk ayat mutasabih jika makna mutasabih adalah yang tidak jelas maknanya kalau mutasabih itu artinya sesuatu yang tidak jelas maknanya maka nusus sifat bukan mutasabih karena jelas maknanya bal ia minal ahkam namun dia adalah minal ahkam khusus sifat itu masuk ayat yang jelas maknanya karena maknanya itu bisa dipikirkan bisa dipahami dan bisa diketahui dan kalau Allah menutupi dari hamba-hambanya Allah menutupi sifat sifat-sifatnya dari hamba-hambanya kecuali bentuk real sifat maka itulah yang tutup kita tinggalkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan ilmunya kita serahkan kepada Allah. Bukan lah, soal itu, musonif itu, sopnya itu. Rasulullah SAW Amma sangu kami hu kaulu ta'ala kitab yang tadaburu wa tadaburu la yakuna illa fima la yakunu la yakunu illa fima yumkinul wusula yumkinul musulu, yumkinul wusulu ila fahmihi liyatadabbaru insanu bima fahimahu fahim fahimahu minhu wa kaunul qur'anu wa kaunul qur'ani wa kaunul qur'ani arabiyan liya liya kilahu ya kilahu min man ma yufahimal arabiyata man yafhamul arabiyata ma yafhamul arabiyata yadullu ala anna maknahu maklumun wa ila lima sana farkun baina ayakuna fil lugati al arabiyati aw ghairiha wa bayanun nabi wa wa bayanun nabi sallallahu alaihi wasallam al qur'ana linati Nah, ada dalil akal yang menunjukkan bahasanya makna sifat itu diketahui, kaifiah sifat tidak diketahui. Dalam firman Allah eh, Al-Quran dalam kitab yang kami turunkan padamu penuh dengan kebaikan supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang punya akal pikiran mengambil pelajaran kalau berfirman yang kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Wakal kami turunkan padamu adzikr itu Al-Quran supaya kau jelaskan pada manusia wahyu yang diturunkan pada mereka supaya mereka berfikir. Dan ini namanya tadabur tidaklah ada kecuali dalam perkara yang mungkin untuk bisa diketahui, bisa dipahami. Supaya manusia Yatazakar insan supaya manusia mengambil pelajaran dengan apa yang dia pahami. Kalau sesuatu itu tidak bisa dipahami maka tidak mungkin kita tadaburi. <coughs> Kemudian berikutnya sedangkan al itu berbahasa Arab adalah supaya orang yang paham bahasa Arab memikirkannya. Maka ini menunjukkan artinya makna sifat sudah diketahui Jika makna sifat tidak diketahui tentu tidak ada beda antara bahasa Arab dan bukan bahasa Arab Tidak ada bedanya antara Al-Quran turun dengan bahasa Arab ataukah yang lainnya dan perintah di hadis eh, di surat An-Nahl Allah perintahkan Nabi untuk memberikan penjelasan kepada Al-Quran Maka penjelasan Nabi kepada Al-Quran pada seluruh manusia itu mencakup menjelaskan lafadznya. Nabi mengajari cara baca yang benar dan menjelaskan maknanya yang ditafsirkan dengan penafsiran yang benar. bi ghairi ma'ayatin Kalau amarahum bisa datu lima lain mungkin musul ilaihi lakana dalika taklifun bima huwa fawqa taqati Tanian anna qawla Qur'an di lisanil arabiyyi al-mubini Hada yaktadi fahmuhu lakban wa Kalau kana wahi wa dalika Lam yakun sama tafakun Baina qawli Qur'an di lakati manuzila ilaih manuzila ilaih bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum nah setelah penulis rahimahullah menyebutkan dalil wahyu bahasanya makna nusus sifat itu bisa digapai dengan akal diketahui dan diketahui beliau menyebutkan sisi pendalilan hal tersebut ringkasnya adalah sebagai berikut yang pertama adalah tadabbur yang disebutkan dalam banyak ayat yang Allah perintahkan di ghairi ayatin lebih dari satu ayat dalam Al-Qur'an yakni tadabbur terhadap ayat Al-Qur'an maknanya adalah talabu fahmil makna berupaya untuk mencari bisa memahami makna ayat wal wukuf alaihi mengetahuinya dan menyimpulkan hukum dari nas atau dari nusus seandainya makna itu tidak bisa ditangkap tentu Allah tidak perintahkan dan Allah tidak memotivasi untuk melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani hamba-hambanya di atas kemampuannya seandainya Allah perintahkan hamba-hambanya untuk merenungi sesuatu yang tidak mungkin dipahami tentu itu termasuk membebani dengan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. maka syarat tadabur sesuatu yang ditadabur itu bisa dipahami artinya maknanya diketahui ya, maknanya diketahui dan perintah e, sebagai faedah dan tambahan Terus kita baca perintah tadabur itu jadi ayat, jadi dalil bolehnya tafsir birai. Bolehnya tafsir birai asalkan dengan tidak semata-mata rai namun menimbang dalil. perintah tadabur terhadap ayat Al-Quran menunjukkan sahnya dan tidak dosanya tafsir birai asalkan tafsir biroiyah ya berdasar menimbang kaidah bahasa Arab dan yang lainnya. Kemudian yang kedua eh, status Al-Quran itu berbahasa Arab yang nyata ini yang tadi bermak ber, eh, berarti bisa dipahami lafaz dan maknanya. Kalau tidak demikian, lam yakun samata maka tidak ada di sana perbedaan antara Al-Quran berbahasa Arab ataukah berbahasa yang lain yaitu bahasa non Arab. Kemudian Allah menyebutkan bahasa di antara tugas Rasul bin Mahami dan di antara tugas status beliau sebagai Rasul adalah memberikan penjelasan kepada manusia apa yang turun apa yang diturunkan pada mereka. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami turunkan padamu Al-Qur'an supaya engkau, engkau memberi penjelasan. Maka sunnah adalah tafsir dan penjelas untuk Al-Qur'an. Orang tidak akan paham Al-Qur'an dengan baik kecuali dengan membaca penjelasannya. Bagaimana orang tidak akan mengetahui sesuatu yang dijelaskan dengan baik kecuali membaca penjelasannya. Apa yang diturunkan pada mereka supaya mereka berpikir It. Iya. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra ya'ni al quran Ya'ni al quran Ya'ni al-Qur'ana. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ai ma anzalallahu 'alaika wa hirsika. 'alaihi wa wa li ilmina. wala diadalah fatufassilu lahum ma'ujmila fayahtaduna fayahtaduna bin najati ini يبينه صلى الله عليه وسلم ولفظه ولفظه فهذه ثلاثة الأمور هي حاصل وجه الاستدلال على ما هي حاصل حاصل وجه الاستدلال على ما أسلف أسلفه المصنف أسلفه makna sifati bil makna sifati ma'lumun wa mudrikun wa mudrakun wa mudrakun bi anna al-qur'ana bil lisani al-arabiyyi mubini wa kadzalika sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam nah Ibnu Katsir mengatakan tentang menjelaskan anak hal 44 yang diturunkan pada mu'adzikra yakni Al-Quran supaya engkau jelaskan pada manusia wahyu yang diturunkan kepada mereka kepada manusia dari roh mereka karena engkau memiliki ilmu makna apa yang Allah turunkan padamu dan karena engkau engkau antusias melakukannya dan karena engkau mengikutinya dan karena kami mengetahui bahwa engkau adalah makhluk yang paling utama dan pemimpin anak turun Adam maka engkau rinci eh, pada mereka engkau rinci pada mereka apa yang global dalam Al-Quran Perjelaskan pada mereka apa yang membingungkan dari ayat-ayat Al-Quran. Wala'alam yatafakarun. Supaya mereka berpikir. Artinya mereka yang duruna li angkusi berpikir berpikir sendiri lalu mereka mendapatkan hidayah dan mereka beruntung dengan selamat hidayah ini di dunia dan di akhirat sekian kutipan dari Tafsir Al-Qadir maka bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Al-Quran? Contohnya Nabi menjelaskan makna dan lafadznya. Inilah tiga poin yang merupakan inti atau isi dari sisi pendalilan atas dalil yang disampaikan oleh aslafah yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullah yaitu mestinya bahir nas dilihat dari sisi maknanya atau dilihat dari sisi mayifidu makna sifat menghasilkan sifat makna ya, meng, uh, meng, uh, menghasilkan makna sifat serta yang diketahui dan bisa ditangkap karena Al-Quran dengan bahasa itu bahasa Arab ini nyata demikian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah, ya, must فهم النصوص فيقال له مثلا أليس المقصود بهذا الكتاب المنزل Okay معنى ثم يقال له Nah. Air dalil akal maka termasuk muhal, mustahil Allah menurunkan satu kitab atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatakalam menyampaikan satu perkataan dan maksud dan tujuan dari kitab ini dan perkataan Rasul tersebut adalah sebagai sumber hidayah bagi makhluk. Dan, Namun setelah itu wayabqa namun tetaplah dalam perkara yang paling besar dan yang paling mendesak kebutuhannya ya, kemudian tetap saja maknanya tidak diketahui sehingga statusnya sebagaimana huruf hijaiyah yang tidak bisa dipahami satupun maknanya makanya saya termasuk kebodohan yang tak bahu tidak mungkin ya yang ditolak oleh hikmah Allah Ta'ala padahal Allah telah berfirman tentang kitabnya kitabun uhkimat ayatuh aku adalah kitab yang rinci yang jeli tidak cacat ayat-ayatnya pemafusilat dan dia telah di e, dirinci dijelaskan dengan detail dari sisi dan yang bijaksana lagi maha mengetahui. Nah dalil هذه dalam sam'i wal akli ini dalil uh, wahyu dan akal yang menunjukkan bahasanya kita mengetahui bisa mengetahui makna susu sifat penjelasannya dalil akli yang dibawakan oleh saya Mutaimin di sini ya slow layak untuk kita jadikan sebagai dialog bagi orang yang bingung memahami nas dari sisi maknanya. Maka dialog ini adalah sebagai berikut. Kita katakan padanya misalnya, bukankah maksud dari Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, yang diturunkan pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hidayah pada, untuk seluruh makhluk kepada kebenaran, maka tentu dia akan mengatakan benar. Hada mutawakka minhu, itulah yang bisa kita prediksikan darinya. Kalau dia mengatakan tidak, ya, ya sudah selesai urusannya. Ya, engkau tidak mengimani Al-Quran. Semuanya setelah dia mengatakan iya, maka akan kita tanyakan. Bagaimanakah mungkin jika maksud kitab yang diturunkan ini untuk hidayah, kemudian dalam perkara yang perkara akidah yang paling pokok dan kaidah yang paling penting malah takmiyah malah tersamarkan <coughs> terbutakan <coughs> ini apa itu Kalau karena maka seandainya Allah Azza wa Jal wa taqaddas yuridu menginginkan dengan kitab ini hidayah untuk makhluk. Setelah itu Allah tutupi dari hamba-hambanya semua maknanya. Maka nazarika ta'miyah maka itu tentu penyesatan, bukan hidayah. Maka jadilah dalil-dalil Quran secara umum dan nusus bersifat secara khusus semisal huruf hijaiyah ini abatasa yang tidak diketahui apa maknanya kemudian kita katakan Pak, nama antum siapa Pak? Hah? Yusman Bisa coba? Bisa coba? أن يأمر أن يأمر أن يأمر عباده بشيء لا يدل لا يدركونه لا يدركونه ولا يفهمونه ولا يفهمون معناه وعلى أي شيء يدل فهذا في الحقيقة من الصفة من السفه من السفه الذي تعباه حكمة ربه سبحانه وتعالى كريم ورؤوف ورحيم لطيف خبير وعد وعد وعد عباده أن يبين لهم أن يبين أن يبين لهم ما يتقون يتقون وعدهم <coughs> yahdiyahum yahdiyahum sabila sabila rasali wa'adahum anna wa'adahum an la yukallifahum ma la to la to kota lahum bi wa qawlu wa qawlu wa qawlu wa aslu wa wa asli wa asli usuli hadad din khasatan khasatan ya'murullahu bitadabburiha wa hiya laysat mudrikatun mudrakatan wa hiya laysat mudrakatan hadha huwa nihayatu nihayatu Nah, kemudian yang ketiga ini Allah Azza wa Jal uh, Ta'ala dan matinya dari segala sifat kekurangan mustahil bagi Allah Azza wa Jal memerintahkan hambanya dengan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami dan mereka tidak bisa paham maknanya dan mereka tidak mengetahui ala aisyin ya dulu menunjukkan apakah ayat-ayat itu maka ini fil hakikat pada hakikatnya adalah di antara kebodohan yang tentu mustahil atau tidak mungkin hikmah Allah mendorongnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah zat yang murah, penyayang, penyayang, lembut dan maha mengetahui. Dia janjikan pada hamba-hambanya untuk menjelaskan pada mereka segala apa sesuatu yang mereka menjaga diri darinya. Dan Allah janjikan pada mereka bahwa eh, eh, Allah akan memberikan hidayah pada mereka jalan yang benar. Dan Allah janjikan pada para hamba bahasanya Allah tidak akan membebani mereka sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Maka keadaan atau status dari dalil hukum secara umum dan uh, akidah yang paling pokok yaitu sifat Allah secara khusus Ya Allah perintahkan untuk direnungkan ternyata tidak bisa dipahami maka ini adalah puncak dari penyesatan ini puncak penyesatan penipuan katanya memberikan hidayah katanya karena eh, tidak akan membani sesuatu yang kemampuan kemudian suruh tadabur padahal tidak bisa ditadaburi maka ini adalah taklif malayatok sesuatu yang dua kemampuan ya, katanya mau memberikan hidayah namun apa yang disampaikan tidak bisa dipahami maknanya ini berarti menyelisih janji yang katanya mau memberi hidayah Kemudian uh, eh, Musad uh, eh, menyampaikan Adapun dalam tihima Dalil wahyu dan akal yang menunjukkan kalau kita tidak mengetahui sifat tibiril kefiyah yaitu <coughs> bentuk real dan sifat maka ini telah lewat disampaikan di kaidah ke-6 eh, berkaitan dengan kaidah-kaidah sifat Wabihada maka dengan penjelasan ini diketahuilah hasilnya iya. aliran yang namanya mufawidah yang mereka memasarkan, memasrahkan, menyerahkan ilmu eh, pengetahuan tentang makna sifat. Wayadauna dan mereka mengklaim bahasanya adalah akidah salah. Padahal salah berlepas diri dari akidah ini. Di mana terdapat Eh, perkataan dari salaf yang demikian banyak yang mutawatir mereka menetapkan makna untuk nasifat mereka tetapkan secara global terkadang dan secara rinci terkadang yang benar yang tafwid yang dilakukan oleh salaf adalah mereka mentafwid kefiah mereka menetapkan makna dan menyerahkan kefiah kepada Allah kepada, eh, kepada ilmu Allah Azza wa Jalla maka tafwid ada dua macam ada tafwid sunnah ada tafwid bid'ah ya, tafwid sunnah adalah uh, menyerahkan uh, pengetahuan tentang bentuk sifat Allah kepada Allah dengan menetapkan maknanya ada tafwid bid'ah adalah menyerahkan makna sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika makna sifat diserahkan pada Allah, tentu kaifiat sifat juga diserahkan pada Allah. Maka ini bid'ah. Bukan semacam ini akidah salah. Sebelum Taimiyah dalam kitabnya yang terkenal dengan sebutan Al-Aqal wa Naqal di halaman 116 eh, jilid yang pertama yang dicetak di pinggir kitab Minhajus Sunnah mengatakan Adapun tafwid maka satu yang diketahui bahasanya Allah memerintahkan kita untuk merenungkan Al-Quran mendorong kita untuk memikirkan dan, memikir, dan memahaminya maka bagaimanakah mungkin ya juzum ma'adarika bersama dengan itu tidak e, mana mungkin Allah menginginkan kita untuk berpaling dari memahaminya dan mengetahuinya dan memikirkannya. Kemudian di halaman 118 beliau mengatakan wahina idin maka pada saat itu maka sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau sifat yang banyak Allah tetapkan untuk dirinya tidaklah diketahui oleh para nabi maknanya. Bahkan mereka para nabi mengucapkan perkataan yang juga mereka tidak mengetahui maknanya. Hal kemudian beliau mengatakan dan satu yang telah diketahui bahasanya adalah celaan terhadap Al-Quran dan para nabi. Ini karena Allah menurunkan Al-Quran dan Allah beritakan bahasa Al-Quran, Allah jadikan sebagai hidayah dan penjelasan untuk manusia. Dan Allah perintahkan Rasul untuk menyampaikan dengan penyampaian yang jelas dan untuk supaya menyampaikan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Dan Allah perintahkan untuk merenungkan Al-Quran dan memikirkannya. Wa mahada eh, meskipun demikian ternyata berdasarkan akidah mufawidah maka yang paling mulia dalam Al-Quran yaitu eh, sifat-sifat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tidak ada satupun yang mengetahui maknanya tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa direnungkan <coughs> maka berarti jika demikian maka Rasul tidak menjelaskan pada manusia wahyu yang diturunkan pada mereka dan tidak menyampaikan dalam penyampaian yang uh, yang nyata. Maka berdasarkan pengandian ini fa fayakul kullu mulhid maka semua orang yang sesat muktadi bisa mengatakan titik dua harusnya al haqqu fi nafsil amri ma'alim tuhu sesungguhnya kebenaran yang senyatanya itu adalah apa yang aku ketahui dengan pikiran dan akalku karena tidak ada dalam nusus nas dan eh, perkara yang membatalkannya karena nas-nas tersebut adalah tidak jelas dan membingungkan dan tidak ada satupun yang mengetahuinya hatta sampai para nabi pun tidak tahu maknanya dan sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun maknanya maka tidak boleh digunakan sebagai dalil bahkan sampai di sini perkataan semua orang yang sesat Baik maka jadilah e, pendapat ini jadi benteng menutupi pintu hidayah dan penjelasan yang datang dari para, nabi, para nabi dan membuka pintu lebar-lebar untuk menentang para nabi. Wayakul maka alil bid'ah akan mengatakan ya hidayah dan penjelasan ada dalam jalan kami tidak pada jalan para nabi karena kami mengetahui apa yang kami katakan dan kami pun menjelaskannya dengan berbagai dalil akli Jangan para nabi tidak mengetahui apa yang mereka katakan terlebih lagi menjelaskan maksud mereka ya, titik sampai di sini ini apa berandai-andai seandainya yang benar adalah akidah mufawidah bahwasanya makna sifat tidak diketahui maka berarti semua para nabi juga tidak tahu dan tidak ada satupun orang yang tahu dan termasuk antara adalah hadis-hadis sifat para nabi itu ngomong dan dia tidak tahu apa yang dia omongkan yang maka jelaslah Bahasa perkataan al tauhid, akidah dan keyakinan al tauhid yang beranggapan bahwa mereka mengikuti sunnah dan salaf adalah min syari akwali ahli bidah wa ilhad. Ini perkataan Syekhul Islam tentang mufawidah Dia katakan bahasanya mufawidah itu Min syari akwali alil bid'ah wa ilhad termasuk perkataan alil bid'ah dan orang yang menyimpang dan orang sesat yang paling jelek. Sekian kutipan dari perkataan Syekh Utsaimin Taimiyah. Ada perkataan yang benar yang berasal dari orang yang memiliki pemikiran yang tepat. <coughs> Wa ma'alaihi mazid Dan perkataan tersebut sudah tidak bisa lagi perlu ditambahi penjelasan Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan mengumpulkan kita dengan beliau Ibnu Taimiyah di surga yang penuh dengan kenikmatan.